بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على هرب المعطلة والجهمية وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه عجبت من ملكين نزل يلتمسان عبدا في مصلاه كان يصلي فيه فلم يجداه فعرجا إلى الله فقالا يا ربنا عبدك فلان كنا نكتب له من العمل فوجدناه قد حبسته فيه بالك فقال اكتب لعبدي عمله الذي كان يعمل رواه ابن أبي الدنيا وله شاهد في البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي kita masih dalam penjelasan hadis-hadis athar tentang Allah Subhanahu wa taala di atas. Beberapa saat ke depan kita akan pindah kepada perkataan para sahabat tentang Allah di atas. Dan ini adalah beberapa hadis penghujung daripada pembahasan ini. Selepas itu kita pindah kepada pembahasan perkataan para sahabat kedua al-Jum'in tentang Allah di atas. Kita kembali kepada kitab ini. Wa bin Abbas radhiyallahu anhuma yarfa'uhu dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya dan dia mengangkat hadis ini kepada Nabi. Maksudnya perkataan Ibnu Abbas ini kepada perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ajibtu min malakaini nazala yaltamisani abdan fi musallahu. Inti daripada hadis itu Allah Jalla wa Ala yakni Rasulullah Rasulullah SAW bersabda Ajibtu min malakaini aku kagum dengan dua malaikat nazala kedua-duanya turun yaltamisani abdan fi musallahu keduanya mencari seorang hamba yang biasa di tempat solat tersebut kana yusalli falam yajidah hamba tersebut selalu salat di tempat itu pada waktunya namun kali ini kedua malaikat itu tidak menemukannya fa'araja ilallah. maka akhirnya keduanya naik kepada Allah Subhanahu wa taala Inilah wajah syahidnya. Keduanya naik kepada Allah. Menunjukkan Allah di atas. Faqala kedua malaikat itu berkata, "Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, abruka fulan, kunna naktubu lahum minal amal." Hamba si fulan, kami biasa menuliskan baginya amalan. Amalan salatnya, fawajadnahu qad habistahu fi hibalika. Maka kami dapati dia sekarang tertahan. Engkau menahannya ya disebabkan karena sakit sehingga dia tidak ada tidak hadir di tempat tersebut bagaimana ya Tuhan faqala uktubu li 'abdi 'amalahu alladhi kana ya'mal maka berkatalah Allah tuliskan bagi hambaku amalan yang biasa dilakukan ya rawahu ibnu abi ad-dunya hadis ini diriwayatkan oleh ibnu abi dunya ya dalam kitab al-marad wal kafarat juga diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat Bazzar dan lain-lainnya dan hadis ini memiliki jalur yang sahih daripada Imam Bukhari rahimahullah tabaraka taala dalam Sahih Bukhari itu hadis yang dari Sahih Bukhari Rasulullah bersabda "Idza maridul 'abdu aw safara" jika seorang hamba itu sakit atau dia pergi musafir kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan maka tetap dituliskan baginya amalannya seolah-olah dia sedang dalam keadaan mukim, sedang dalam keadaan sehat. Dan ini rahmat daripada Allah Jalla wa'ala bahwasanya kita <coughs> yang telah terbiasa mengerjakan suatu amalan dan kita punya niat ingin mengerjakannya tapi terhalang dengan sakit, terhalang dengan safar meski kita tak sholat berjamaah di masjid kita dan seterusnya tapi Allah Subhanahu wa taala tetap tuliskan catatan kita melaksanakan salat jemaah. Meskipun kita terhalang karena sakit tak ke masjid, maka Allah tetapkan bagi kita ya catatan amalan kita bahwasanya kita ya mendapatkan ganjaran pahala seolah-olah berjamaah di masjid dengan niat. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya niat. Bahwasanya seorang itu akan terus-menerus mendapatkan ganjaran dengan niatnya Sekiranya dia sehat, tak akan mungkin dia sholat di rumah. Dengan niat tersebut dicatatkan baginya pahala berjamaah. Ya, seandainya dia tidak punya uzur, Allah akan catatkan baginya pastilah dia berjamaah karena dia ada uzur ke belakang, ke WC, sakit perut dan seterusnya, datang terlambat, Allah akan tuliskan baginya pahala sempurna daripada rahmat Allah Jalla waala ala. Ya, Maka hendaklah seseorang senantiasa berniat untuk melakukan kebaikan. Akan catatkan baginya kebaikan tersebut meski dia tidak laksanakan karena ada uzur. Ya, dikekalkannya ahli surga dalam surga padahal tak sebanding dengan amalan kita di surga. Kita kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya, waktu yang 70 tahun itu pun dipotong dengan masa tidur kita satu hari 5 jam, 6 jam, dipotong lagi dengan masa buang air kita dipotong lagi masa minum, masa makan, dipotong lagi masa kita berpelesiran, berpelesiran ke sana kemari. Paling untuk ibadah sepertiga dari umur kita. Buatlah kita 25 tahun fullnya beribadah. Seharusnya masuk surga 25 tahun selesai. Jazaan nifaqah, balasan setimpal, tapi masuk surga kekal selama-lamanya. Kenapa demikian? Jawabannya, kita dikekalkan dalam surga karena apa? Niat kita. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tak tetapkan pada kita kematian, sekiranya Allah kekalkan kita di dunia ini, kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetap salat, tetap berpuasa, tetap zakat. Dengan niat itulah akhirnya Allah sampaikan kita ganjaran pahala yang kekal. Kenapa orang-orang yang masuk neraka dikekalkan dalam neraka? Kalau lah hitung-hitung mungkin kejahatannya maksimal 75% daripada umurnya umurnya 70 tahun, buatlah dia berbuat kejahatan 50 tahun. Subhanallah. Kenapa balasannya kekal dalam neraka? Kenapa tidak dibuatkan baginya 50 tahun juga neraka setelah itu selesai? Jawabannya dengan niatnya. Kalaulah mereka dikekalkan di dunia ini selama-lamanya mereka tak sembah Allah SWT. Karena itulah Allah SWT mengungkap, mengungkapkan isi hati mereka tatkala mereka merintih dalam neraka. Tatkala mereka meronta meminta kepada Allah SWT agar dikembalikan hidup di dunia ini. Walau anna lana karratan lana eh, walau anna lana karratan ya andai kata kami diberikan kesempatan kembali hidup di dunia ini lanakunanna mana saya Ibrahim ini ah walau anna lana karratan mana hafal Quran ini Tak ada saya Ibrahim seandainya kita diberikan kesempatan hidup kembali ya kami akan menjadi orang-orang saleh ya kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam al quran Al Karim walau adu aduh ini musibah kita <laughs> sekiranya mereka dipulangkan kembali ke dunia ini ya mereka takkan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya berdusta saja. Mereka minta meronta supaya dikembalikan hidup di dunia ini. Ya. Ada yang kata dihidupkan, kembali mereka pada kekufurannya. Karena memang niat mereka ingin kufur selama-lamanya. Walau ruddu la'adu liman anhu. Baru sekarang. Walau ruddu, jika mereka dikembalikan, la'adu liman anhu. Wa innahum lakadzibun. Mereka akan kembali melakukan apa yang Allah larang. Sungguhnya mereka itu hanyalah berdusta. Ya. Ini menunjukkan niat mereka itu selama-lamanya mau kafir, maka dengan niat pula lah selama-lamanya mereka kekal di neraka. Dan niat adalah amalan yang begitu mulia. Meski orang tak lakukan, tapi dengan niatnya seolah-olah dia melakukan amalan tersebut. Subhanallah. Nah, fadhal. وفي حديث عبد الله بن أنيس الأنصاري الذي رحل إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه تعالى من المدينة إلى مصر حتى سمعه منه وقال له بلغني أنك تحدث بحديث بحديث في القصاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشه لم أشه لم أشهده وليس أحد أحفظ له منك فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعثكم يوم القيامة هفاة عراة غرلا بهما ثم يجمعكم ثم ينادي وهو قائم على عرشه وذكر الحديث طيب احتاج به أئمة أهل السنة أحمد بن حنبل وغيره وفي حديث عبد الله بن أنيس الأنصاري pada hadis Abdullah bin Unais al-Ansari alladhi rahala ila Jabir. Unais Abdullah bin Unais al-Ansari ini berjalan menuju Jabir meninggalkan kota Madinah berangkat ke Mesir. Kala itu Jabir di Mesir. Ya. Rahala ila Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ta'ala anhu min al-Madinah ila Misra hatta sami'ahu minhu. Abdullah bin Unais mendengarkan satu hadis pernah Zabir sampaikan. Tapi dia tak ingat apa isi hadis tersebut. Maka dia siapkan bekalnya. Ya, dia pun dengan untanya berangkat dari Madinah menuju Mesir. Perjalanan yang panjang sekali. Subhanallah. Mungkin sepuluhan hari baru sampai. Ya kalau naik unta terlebih daripada itu hanya untuk mengambil satu hadis ini. Ketibanya di Mesir, ya tak lama dia pun dapat rumah Jabir. Kemudian Jabir pun berjumpa dengannya, mereka berpelukan. Inilah diucapkannya. Setelah mendengarkan hadis ini, langsung dia pulang. Hanya untuk satu hadis. Wakala berkatalah Abdullah bin Unais Al-Ansari. Dalam beberapa riwayat lainnya, Jabir yang berangkat dari Madinah menuju Mesir berjumpa Abdullah bin Nais. Balagani annaka tuhadditsu bi haditsin fil qisas an Rasulillah lam ashhadhu. Aku mendengar engkau pernah menyebutkan satu hadis tentang akan dikisosnya segala, segala sesuatu kelak di hari kiamat. Dan hadis tersebut aku tidak mengetahuinya dan tidak menyaksikannya sampaikan kepadaku menunjukkan tentang dahsyatnya para sahabat untuk menimba ilmu. Dari satu hadis saja. Mereka rela tinggalkan keluarga mereka untuk menimba ilmu, walau satu hadis saja. Walaysa ahadun ahfadha lahu minka. Ku tahu tak ada lagi yang hafal hadis ini kecuali engkau semata. Tolong riwayatkan kepadaku. Ya. Faqala na'am, maka berkata Jabir, ya Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu aku mendengar Rasulullah bersabda, "Innallaha yab'atsukum yaumal qiyamati." Sesungguhnya Allah akan bangkitkan kalian di hari kiamat hufatan uratan ghurlan buhman. Akan membangkitkan kalian di hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, hufatan, tak beralas kaki, tanpa sepatu, tanpa sandal. Hufatan uratan dalam keadaan telanjang tubuh tanpa selai benang yang menutup ya ghurlan dalam keadaan belum berkhitan, buhman, tak membawa apapun juga. Tanpa ada apapun. Tsumma yajma'ukum. Kemudian kalian kemudian Allah mengumpulkan kalian, tsumma yunadi. Kemudian Allah menyuruh wa huwa qa'imun 'ala 'arsyih dan dia di atas arasnya berdiri. Kata-kata qa'imun ini tidak terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya, tidak sahih. Kata-kata qaimun berdiri tak sahih. Wa dzakarul hadis. Kemudian hadis ini pun disebutkan dengan panjang bahwasanya Allah kelak akan mengkisah seluruh makhluk antara binatang dengan binatang, antara binatang bertanduk dengan yang tak bertanduk. Allah akan kisah semua kezaliman. Ihtajja bihi a'immatu ahli sunnati Ahmad bin Hanbal wa ghairuh. Ya, riwayat ini dijadikan sebagai hujah bagi ahlu sunnah Ahmad Muhammad dan lain-lainnya. Naam. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد وقد أعطي وقد أعطيتنا ما لم تؤتي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك أفضل ولا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا Wafil sahihain terdapat dalam hadis Bukhari Muslim. Hadis yang kedua-duanya sahih semuanya. An Abi Sa'id Al-Khudri dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri qala berkata Abu Sa'id qala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqulu li ahli jannah kelak Allah akan berkata kepada penduduk surga ya ahli jannah Allah memanggil mereka dan mereka mendengar suara Allah jalla wa ala Ya ahla jannah Wahai ahli surga Wahai penduduk surga Fayaqulun Maka seketika penduduk surga pun berkata Labbaika ya Rabbana Kami datang memenuhi panggilanmu Wahai Tuhan kami Wasa'adaika Segala macam kebahagiaan itu adalah memenuhi panggilanmu Wal khairu fi yadaika Dan segala macam bentuk kebaikan itu ada di tanganmu Fayaqulu hal raditum maka Allah bertanya kepada ahli surga, bagaimana? Apakah kalian telah ridho dengan semua yang kalian dapatkan ini? Fayaqulun maka mereka berkata, "Wa ma lana la narda?" Bagaimana lagi kami tidak ridha? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah berikan kepada kami karunia yang begitu besar yang tak pernah kau berikan kepada makhlukmu yang lain. Fayaqulu ala u'tikum afdhala min dhalik? Ya. Maukah kalian kuberikan lebih daripada apa yang kedapatkan merupakan imatan di surga ini? Fayaquluna ya Rabbi wa ayu syai'in afdal min dhalik. Mereka bertanya, apakah ada lebih utama daripada apa yang kami peroleh ini sekarang? Fayaqulu hillu alaikum ridwani. Aku akan tempatkan bagi kalian kerelaanku. Ya, curahkan atas kalian keridhaanku. Uhillu alaikum ridwani aku akan berikan kepada kalian keridhaanku fala asqat alaikum abadan aku tak pernah marah kepada kalian murka kepada kalian selama-lamanya ini pembicaraan ahli surga dengan Allah Jalla wa'ala kenikmatan yang terbesar adalah Allah ridha kepada hamba-hambanya lebih daripada kenikmatan surga yang mereka peroleh dan tak pernah murka kepada mereka selama-lamanya. Naam. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب, رب العالمين تبارك وتعالى فيقول ألا ليتبع ليتبع ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويري ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون أسبق وروى الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله مريدكان عن أبي هريرة رضي الله عنه نري Abu هريره semoga الله meridhoinya أنه قال bahwasanya Abu Hurairah berkata, "Anin Nabi sallallahu radhiyallahu anin Nabi sallallahu qala annahu qala dari Nabi sallallahu beliau bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamati fi sa'idin wahidin." Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kelak seluruh manusia, seluruh makhluk fi sa'idin wahid dalam satu saf, satu barisan thumma yattali عليهم رب العالمين تبارك taala kemudian Allah subhanahu wa taala memeriksa mereka fayaqulu ketika itulah Allah berfirman liyattabi' kullu insanin ma kana ya'bud hendaklah setiap orang mengikuti Tuhan yang dia sembah ya dan billah apa yang mereka sembah ya disuruh Allah untuk diikuti Tuhan masing-masing li salibi salibuh penyembah salib akan ditampakkan baginya salib ya kemudian disuruh ikut ini Tuhanmu ikuti dia wala sahibit tasawiri tasawiruh yang menyembah gambar-gambar patung-patung ya diwujudkan Allah semua Tuhan-Tuhan mereka yang mereka buat di dunia berupa patung-patung gambar-gambar kemudian disuruh ikutin Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah ini wala sahibin nari naruh yang menyembah api disuruh ikut api. Ini api kalian ikut, ini Tuhan kalian ikut, Tuhan kalian masing-masing. Fayattabi'una ma kanu ya'budun. Maka masing-masing mereka mengikuti apa yang mereka sembah. Subhanallah. Ya. Daripada makhluk-makhluk kecuali para nabi mereka berlepas diri daripada siapa yang menyembah mereka. Orang-orang saleh mereka berlepas diri daripada orang yang menyembah mereka. Kemudian wayabqal muslimuna tinggallah orang-orang muslim yang mereka yang mereka menyembah Allah. Naam, kamil. Fayattali'u 'alaihim rabbul 'alamin fayaqulun fayaqulu fayaqulu ala tattabi'una an-nasa fayaquluna na'udzu billahi minka Allahu rabbuna wa hadha makanuna hatta nara rabbana wa huwa ya'muruhum ويثبتهم ثم ينا ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم Masih Mufah Siapa tadi yang tinggal? Orang mukmin, orang muslim, penyembah Allah Jalla wa'ala. Setiap umat masing-masing udah ikutlah dengan berhala-berhala mereka. Yang nyembah gundurwo ikut gundurwo, yang nyembah kuntilanak ikut kuntilanak. Semua yang nyembah kayu-kayu ikut kayu-kayu tersebut. Yang menyembah batu-batu ikut semua. Ya, tinggallah orang-orang mukmin. Kemudian fayattadi'u alaihim rabbul alamin maka Allah swt ya melihat mereka fayaqulu ala tattabi'una nas maka Allah subhanahu wa taala bertanya kepada mereka dan mereka tidak mengetahui itu Allah jalla wa ala karena mereka punya janji ya mereka kelak akan me, yakni bertemu dengan Allah SWT di tempat tersebut mereka akan melihat Allah Jalla wa Maka terkadang dikatakan kepada mereka, "Ala Ta'ala nas?" Kenapa kan tidak ikut tuh orang-orang semua? Ada yang nyembah api. Kenapa tak ikut penyembah api, penyembah berhala, penyembah patung? Fayaqulun, mereka berkata, "Na'udzubillahi minka, kami berlindung daripada engkau." Mereka tak tahu itu Allah Jalla wa Allahu Rabbuna, kami menunggu Tuhan kami Allah di sini. Wa hadza makanuna hatta nara rabbana. Inilah tempat kami sampai kami melihat Tuhan kami yang menjemput kami. Wa huwa ya'muruhum wa yuthabbituhum thumma Sementara Allah Jalla wa ala memerintahkan mereka, mengokohkan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya yatawara. Ya bersembunyi dari mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya tak menampakkan dirinya bagi mereka. Ya, Qal kemudian thumma yattali fa yaqulu kemudian Allah kembali melihat mereka dan berkata ala tattabi'un nas mengapa kalian masih di sini kenapa tak ikuti manusia kembali mereka mengatakan kami di sini tunggu Tuhan kami sampai kami melihat Tuhan kami yang berlindung daripada selain Tuhan kami ya kami di sini nunggu Tuhan kami kembali Allah perintahkan mereka sebagaimana sedia kala kemudian Allah SWT menghilang dari mereka Ya. Kemudian, na'am. Qalu wa hal narahu rabbana wa hal narahu ya Rasulullah? Wa hal narahu ya Rasulullah? قال وهل تضارون تضارون وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة نعم Bertanyalah sahabat-sahabat, qalu, "Ya Rasulullah, wa hal narahu ya Rasulullah? Apakah kami kala itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah?" Qala, "Wa hal tudaruna fi ru'yatil qamar?" Lailatul Badar, apakah kalian terhalang melihat bulan purnama yang terang benderang pada malam purnama? Tak ada pada mendungan ya, awan gelap. Apakah terhalang melihat bulan purnama? Qalu la ya Rasulullah. Maka berkata mereka, tidak ya Rasulullah, pasti kami melihat purnama. Qala fa innakum la tudaruna fi ru'yatihi tilka sa'ah. Kalian pun demikian, tak akan dihalangi untuk melihatnya pada saat itu. Nah, qala thumma yatawara thumma yattali'u fayu'arrifahu fayu'arrifuhum nafsahu thumma yaqulu ana rabbukum fattabi'uni fayaqumul muslimun ويوضع الصراط ويوضع الصراط فيمرون عليه فيمرون فيمرون عليه مثل جياد الخيل جياد الخيل مثل جياد الخيل والركاب حسبك kemudian qala thumma yatawara thumma yattali fa yu'arifu nafsah kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah dia yakni menghilang dari mereka Allah tampakkanlah dirinya Allah kenalkan dirinya kepada mereka Thumma yaqulu Allah berfirman ana rabbukum aku inilah Tuhan yang kalian tunggu-tunggu fattabi'uni ikuti aku fayaqumu almuslimun mereka kenal dengan Tuhan mereka seketika mereka pun bangun wa yudha'u sirat dibentangkanlah jembatan as-sirat di atas neraka jahannam fayamurruna alaihi mithlu fayamurruna alaihi misla jiyadil khayli war rikab maka mereka berjalan di atas sirat baikkan orang-orang yang memacu kuda-kuda yang kencang maupun unta-unta yang kuat na'am wa qauluhum alaihi sallim sallim wa yabqa ahlun nari fayutrahu minhum fiha faujun fayuqalu halim imtala'at fataqul hal min hal min mazid na'am wa qauluhum alaihi dan perkataan orang-orang Islam ketika melewati jembatan tersebut salim salim ya Tuhan selamatkan selamatkan kami maka mereka pun selamat wa yabqa ahlun nar tinggallah ahli neraka penghuni neraka fayutrahu minhum fiha faujun maka satu rombongan demi satu rombongan dicemplungkan dicampakkan ke dalam jurang neraka jahanam fayuqalu sehingga dikatakanlah kepada neraka jahanam halim tarati wahai neraka apakah engkau telah penuh fataqulu hal min mazid maka neraka jahanam kembali berkata masihkah ada tambahan wahai Tuhan ya jadi neraka jahanam merasa kurang terus minta ditambah ditambah karena kelak yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia sendiri dan batu-batu-batuan. Sebagian ulama menafsirkan makna batu-batuan dengan batu belerang dan sejenisnya. Sebagian menafsirkan dengan batu-batuan adalah batu-batuan yang disembah berupa tuhan-tuhan. Semuanya dihidupkan, semuanya maksudnya dikumpulkan bersama penyembahnya, semuanya dibakar, penyembah Tuhan dan Tuhannya sekalian dibakar. Subhanallah. Dan Al Imam al bani rahimahullah menguatkan pendapat yang kedua Batu-batu itu adalah batu yang disembah. Kemudian dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun." Sesungguhnya kalian dan apapun yang kalian sembah daripada selain Allah semua kalian menjadi bahan bakar neraka jahanam kalian dan apa yang kalian sembah semua menjadi bahan bakar api neraka jahanam semua kalian akan dimasukkan ke dalamnya ya walau kana haula'i ahliha ma warduha kalaulah yang disembah itu Tuhan-Tuhan tak mungkin dibakar dalam neraka subhanallah tapi Tuhan-Tuhan yang batil dibakar semuanya na'am hatta idza u'ibu fiha wada'a ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala fiha qadamahu fauzwiya uzwiya ila ba'din wa qalat qattun qattun qattu qattu qattu qattu fa idza adkhala Allahu ahlal jannati al jannata wa ahlan nari an nara utiya bil mauti mulabbaban hatta idza u'ibu fiha sehingga ketika telah dimasukkan, dibenamkan, ditenggelamkan semua ahli neraka ke dalam neraka, tak ada lagi yang bersisa dan neraka jahanam tak mau diam tetap berkata hal min mazid hal min mazid masihkah ada tambah lagi ya Tuhan masihkah lagi ada tambahan subhanallah dan itu dimuat dalam Quranul Karim dalam surat Qaf yaumana naqulu li jahannam hal pada hari kami berkata kepada neraka jahanam engkau telah penuh fataqulu hal min mazid berkatalah neraka jahanam Masihkah ada tambahan lagi Tuhan? Masukkan terus. Subhanallah. Ya. Itulah yang kadang-kadang membuat kita sabar di dunia ini. Nengok kebatilan, nengok orang-orang musyrik, penyembah batu, penyembah kayu. Macam-macam yang mereka sembah. Ya. Kadang-kadang kita melihat mereka, hati kita bersyukur alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku iman. Subhanallah. Kalau mereka itu yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ya dan billah. Semuanya. Sehingga ketika penuh dan neraka terus mertam, meminta tambahan, wada'a ar-Rahmanu tabaraka ta'ala qadamah. Ini pun terdapat dalam hadis yang sahih, maka Allah meletakkan kakinya di atas neraka karena neraka itu terus tak mau diam Ya. Terus dia tak mau diam, bergejolak, minta ditambah. Maka Allah meletakkan kakinya tabaraka taala yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala, tak sama dengan makhluk. Itu neraka, maka neraka berguncang. Ya, fa dalam beberapa ayatnya fanzawa ba'daha ila ba'din guncang neraka seketika neraka itu pun diam wa qalat cukup cukup Tuhan subhanallah wallahi kalau hadisnya tak sahih kita tak akan ceritakan tapi hadis-hadis yang mengenai hal ini sahih hadisnya kita terima apa payahnya terima? tak ada payahnya kecuali iman yang dalam yang jelas apapun sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk Tak perlu kita putar-putar maknanya. Bukan kaki. Mustahil Allah punya kaki. Berarti Allah SWT seperti makhluk. Itu orang-orang yang subhanallah. Melampaui Allah Jalla wa'ala. Melampaui nabinya. Tak mampu rupanya nabi mengatakan itu bukan kaki. Tak mampu. Lebih pasti dia daripada nabi SAW. Ya. Tak mungkin Allah punya kaki. Hei, kau lebih pasti daripada nabi SAW. Kau lebih paham bahasa daripada nabi SAW. Engkau lebih tahu tentang Allah daripada Nabi SAW daripada Allah sendiri? Subhanallah. Ya, kalian samakan Allah dengan makhluk. Siapa yang samakan? Kami hanya menukil apa yang Allah katakan tentang dirinya dan kami berlindung kepada Allah SWT menyamakan dengan makhluknya. Semua sifat-sifat yang disebutkan tak sama dengan sifat makhluk karena zatnya tak sama dengan zat makhluk. Antara makhluk pun tak sama, kaki meja, kaki lalat, kaki manusia, kaki kambing, semua kaki tapi tak sama. Karena berbedanya zat. Subhanallah. Mereka tolak hadis-hadis semacam ini. Ahlu sunnah mereka terima selama hadisnya sahih. Mereka nyatakan ya karena Allah yang mengatakan, Nabi yang mengatakan dengan catatan semua yang Allah sebutkan tentang dirinya tak sama dengan makhluk karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tak akan ada sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sulit kita menerimanya? Wa qalat qattu qat berkata neraka jahanam cukup cukup. Dan ini menunjukkan Allah mampu membuat membuat berbicara benda-benda yang tak memiliki lisan. Karena orang-orang ahlu kalam mengatakan Allah mustahil berbicara. Kalau Allah berbicara berarti dia punya lisan, punya lidah, Punya bibir, punya gigi, punya pita suara. Dia samakan Allah dengan makhluk. Subhanallah. Maka dibantah. Yang tak punya lidah, tak punya bibir, bisa berbicara. Siapa? Neraka jahanam. Ya, tangan bisa bicara. Siapa yang mengatakan Allah? Di hari kiamat Allah bungkam orang-orang pendusta. kalau yawma naqtimu al-afwahim. Hari ini kami kunci mati mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Apa payahnya? Tak mungkinlah Allah berbicara. Ya Allah, dia bantah semua dia buang. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ketika Musa bertemu Allah di Gunung Tursina. Maksudnya berbicara Allah SWT. Berkata Allah. Ya Musa, innani anallah. Ya wahai Musa, aku ini Allah. Kata mereka bukan Allah yang berbicara, mustahil. Ya. Inilah mereka. Ya, kata mereka kenapa mustahil? Allah berbicara. Kalau dia berbicara berarti sama dengan makhluk dan seterusnya. Faida ada kalau Allah ahlal jannatil jannah setelah Allah masukkan semua ahli surga ke dalam surga. Ahli neraka telah penuh masuk, ahli surga semua telah masuk. Wa ahlan narin nar, masuklah ahli neraka ke dalam neraka semuanya. Karena kampung terbagi hanya dua, kalau bukan surga neraka. Masing-masing telah masuk. Tak ada kampung ketiga, walaupun ada namanya Arab itu sebentar saja di Araf. Yang sama kebaikan dan kejahatannya letakkan di tempat nanti surga neraka namanya Al-Araf. Kemudian dengan syafaat Rasulullah, dengan izin Allah dan dengan yakni rahmat Allah semua jadi masukkan ke dalam surga. Semua orang-orang yang menempati tempat Al-Araf. Maka hanya dua kampung kalau bukan surga maka neraka. Setelah penuh masing-masing penduduk surga dan neraka, ya. Utiya bil mauti mulabbaban fayuqafu na'am iqra. Fayuqafu 'ala suwari alladhi baina ahli al wa ahli an-nari. ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة والنار هل تعرفون هذا فيقول هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا فيضجع فيضجع فيذبح على السوار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح نعم وأصله في حسبك Kemudian ikhwatul kiram ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada hadis yang panjang ini Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utiya bil mauti mulabbaban." Kemudian didatangkanlah ketika itu kematian ya dalam bentuk sesuatu yang dapat terlihat subhanallah. Allah buat kematian yang sifatnya abstrak menjadi konkret. Ya dalam beberapa riwayat Allah buatlah kematian dalam bentuk ya bagaikan dalam kambing. Ya subhanallah. Dibuatlah kematian tersebut dalam bentuk binatang yang dilihat oleh seluruh penghuni surga maupun penghuni neraka. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah datangkan kematian, letakkan antara surga dan neraka, fayuqafu 'ala as-suri alladhi baina ahli jannati wa ahli nar. Diletakkan di tengah-tengah antara ahli surga dan ahli neraka, antara pagar ahli surga dan ahli pagar ahli neraka. Ya. Tsumma yuqalu kemudian dikatakanlah ketika itu ya ahlan nar, ya ahlal jannah. Wahai para penghuni surga, didatangkan kematian antara surga dan neraka. Ya dalam bentuk hewan. Dikatakanlah kepada ahli surga, wahai ahli surga, fayattali'una khaifin maka ahli surga pun melihat mereka dengan dalam keadaan ketakutan. Mereka takut karena andai kata kematian ini ada, ya, tak ada nikmatnya. Segala macam bentuk kenikmatan yang berakhir dengan kematian. Mereka takut. Ya. Mereka takut sekali jika ada kematian. Kenapa? Berakhirlah semua kenikmatan di surga dengan kematian. Fayattali'una khaifin thumma yaqalu ya ahlan nar. Kemudian dipanggil lagi wahai penduduk neraka. Fayattali'una mustabsyirin yarjuna syafa'ah. Maka orang-orang di neraka pun mereka bergembira, mereka berharap ya mendapatkan syafaat. Mereka berharap semoga ada kematian. Ya, mereka tak tahan dengan derita dalam neraka. Fayaqalu ahli jannati wan nar. Maka dikatakanlah kepada dua penghuni surga neraka. Hal ta'rifuna hadza? Tahu kalian ini apa yang kalian lihat? Fayaqulu haula'i wa haulah. Berkatalah ahli surga, berkatalah ahli neraka, qad arafna. Kami tahu huwal mautu alladhi wukkila bina. Itulah kematian. Ya. Fayudja'u fayudhbahu 'ala sur. Dalam keadaan kematian tersebut dirubah Allah bagikan binatang, maka dia pun diletakkan, kemudian ditidurkan, kemudian disembelih. Tsumma yuqalu, kemudian setelah kematian disembelih, Berkatalah Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal jannati khuludun wala maut." Wahai ahli surga, ini kematian telah disembelih, tak ada lagi kematian. Kekal akan dalam surga selama-lamanya. Maka mereka pun bergembira, mereka bersenang-senang karena kenikmatan mereka kekal. Wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Kembali dikatakan kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, inilah namanya kematian telah disembelih, tak ada lagi kematian, kekal akan selama-lamanya. Maka mereka pun menjerit histeris. Subhanallah. Menyesali nasib mereka. Ya dan billah. Subhanallah. Hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita tentang peristiwa hari kiamat kelak. Ya. Kita padakan sampai di sini karena telah datang waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyadu alaihi anta astaghfirullah wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.